Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintah ini ditujukan kepada segenap kaum muslimin segenap kaum mukminin dimanapun mereka berada. Perintah dalam bentuk ku anfusakum wa ahlikum nara. Menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Sebuah perintah yang agung perintah yang bertujuan sangat mulia didambakan oleh semua pihak perintah yang dengan itu masing-masing pelakunya terjaga dari api neraka dia dan keluarganya kalimat wa ahlikum kata-kata ahlun di sini meliputi az-zawjah wal aulad meliputi istri dan anak-anak. Jadi kalian keluarga kalian. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, atau perhatikan, bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lainnya. Ketika menjelaskan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar. Rata-rata para ulama salaf menafsirkannya dengan taklim mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita adab syariah, ilmu-ilmu syar'i. Mereka mengatakan alimuhum wa adibuhum, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Yang dengan itu mereka akan bisa mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana amal-amal yang menuju jannah, mana amal-amal yang menuju neraka. Sehingga kata-kata ku anfusakum wa ahlikum nara di sini perintah ditujukan kepada segenap kaum muslimin dan kaum mukminin yang memiliki keluarga supaya mengajari supaya mengajari mengajarkan kepada keluarganya bimbingan bimbingan Islam ilmu-ilmu Islam, tarbiyah-tarbiyah Islamiyah. Ikhwanuddin azakumullah. Maka dari ayat ini diambil faedah yang pertama wujubu tarbiyatil ahli wal aulad. Adanya kewajiban mendidik mentarbiyah keluarga dan anak-anak. Yang kedua, faedah yang kedua ialah hadzal wujub syamilun li jami'il muslimin. Kewajiban ini meliputi semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Bagaimanapun kondisinya, apapun statusnya, sebagai seorang yang beriman, yang berislam, punya kewajiban untuk ini. Mengajari anaknya, keluarganya, ilmu syar'i, mentarbiah mereka dengan tarbiyah islamiah, Semuanya. Faedah yang ketiga ialah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang targetnya. Hadaf. jamannya ahdaf hadaf at-tarbiyah al-islamiyah. Tujuan-tujuan target-target tarbiyah islamiyah. Targetnya ialah al-wiqayah minan nar. Mendapatkan penjagaan dari neraka. Keselamatan dari neraka. Perlindungan dari neraka. Dari sini sangat jelas disebutkan para kelasikum bahwasanya Target tarbiyah kita adalah ukhrawi. Target tarbiyah kita adalah ukhrawi. Bukan target duniawi. Eh, target adalah ukhrawi. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana caranya supaya kita, keluarga kita, anak-anak kita selamat dari neraka. Yang itu mafhumnya dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Di sana hanya dua. Imma duhurul jannah wa imman nar. Masuk surga atau neraka. Ketika diselamatkan dari neraka, itu maknanya dimasukkan dalam surga Allah. Tina azakumullah. Ini semuanya ini semuanya menggambarkan kepada kita tentang ahamiyah tarbiyah pentingnya tarbiyah Islam. Pentingnya taklim, taklim Islam. Kita mempelajari, mengkaji bimbingan Islam, ilmu-ilmu Islam, dan mentarbiyah keluarga dengan tarbiyah Islamiyah. Sangat penting sekali. Kalau kita bisa menyebutkan di sini baraklafikum fawaidnya. Faedah-faedahnya. Sangat banyak. Yang pertama, faedah untuk kita pribadi. Selaku orang tua, baik orang tua laki atau orang tua yang wanita, orang tua yang mentarbi anaknya dengan tarbiyah islami. Yang pertama, ialah mendapatkan bakti sang anak. Mendapatkan baktinya sang anak. Ketika anak itu ditarbiah dengan tarbiyah Islamiyah, dari mulai perkara akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya, kesehariannya, maka yang diharapkan itu anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Di dunia ini ya kan. Dari kesolehan mereka itulah diharapkan sangat orang tua masing-masing mendapatkan baktinya sang anak. Ini sangat berfaedah, sangat kita perlukan bahkan ketika kita mengalami kondisi tua. Kondisi renta, sudah tua bangka. Di kala yang seperti itu barakallahu fikum. Kita sebagai orang tua hanya mendambakan mengharapkan satu poin saja nggak banyak-banyak baktinya anak. Bagaimana mereka perhatian sama orang tuanya, mengurusi orang tuanya, mengkhidmat orang tuanya yang telah sepuh, yang telah tua, yang telah lemah. Ini yang paling penting. Mendapatkan baktinya anak. Ini di dunia. Anda akan sangat berbahagia Ketika mendapati anak-anak kita, anak-anak yang solihin, yang solihat. Anak-anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya dengan makna bakti yang sesungguhnya. Luar biasa. Anda akan merasakan saadah yang luar biasa. Lebih mahal dari harta benda. Lebih mahal dari uang yang berlimpah. Lebih mahal dari rumah-rumah yang mewah lebih mahal dari mobil-mobil yang nyaman, lebih berharga dari semua itu, itu semua. Dikarenakan seada dalam hatinya, dalam hatinya, dalam kehidupannya. Masakan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan dengan baktinya anak kepada dia. Ini di dunia. Ada lagi yang kedua faedah untuk kita terkait dengan tarbiyah. Faedah barzakhiyah faedah tarbiyah untuk kita di alam barzakh nanti. Apa itu? Yaitu doaul walad liwalidayhi. Doa kebaikan sang anak untuk kedua orang tuanya. Yang telah mati. Yang telah wafat. Yang sudah masuk ke alam barzakh. Ini lebih mulia lagi, lebih agung lagi faedahnya. Ketika di alam barzakh yang kita perlukan hanya pahala jariah. Di alam barzakh nggak mungkin kita lagi beramal, nggak mungkin kita berbuat selesai urusan di, di dunia. Di alam barzakh yang kita perlukan tadi pahala-pahala jariah. Dan di antara pahala jariah yang diraih para Rasul adalah doanya anak soleh kepada orang tuanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Ketika seorang insan mati, maka terputus amalnya dia. Terputus pahala amalnya. Melainkan dari tiga perkara. Sadaqah jariah, ilmu yang manfaat, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Ada kata-kata waladun soleh. Bukan semata-mata walad. Dikasih sebuah sifat soleh. Itu bayanul waqi, bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan realitanya. Yang ingat orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya, itu yang soleh. Yang nggak soleh nggak bakal. Ini diupayakan di dunia ini. Ketika anak-anak kita kita dikasih tarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah yang bagus, menjadi anak yang soleh. Faedah pertama di dunia, kita sebagai orang tua dapat baktinya sang anak. Faedah yang kedua di alam barzakh nanti. Kita akan mendapatkan pahala jariah. Kebaikan yang terus mengalir kepada kita. Kita di alam barzakh sudah mati. Itu doanya anak soleh tadi. Ini lebih berharga lagi. Bahkan dari dunia dan seisinya. Ya ada nilainya dunia ini. Dibandingkan dengan yang satu ini. Di alam barzakh. Itu mengandung sebuah uh, konsekuensi. Ketika orang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan jariah. Mendapatkan doa-doa dari anaknya yang soleh. Maka konsekuensi yang yang jelas. Dia akan mendapatkan naimul qabr. Kenikmatan, kenikmatan kubur. Diselamatkan dari yang namanya azabul qabr. Dengan doanya sang Allah. Ya lebih luar biasa lagi. Ada lagi faedah yang ketiga yang bisa kita rasakan nanti untuk kita pribadi yaitu faedah ukhrawiyah. Faedah ukhrawiyah, faedah di akhirat nanti. Ini paling utama, paling mulia. Dengan anak yang soleh, seseorang itu barakallahu fikum, satu, dimasukkan dalam surga. Dua, bukan semata-mata masuk surga, tapi diangkat martabatnya dia di surga nanti. Raf'ud darajah fil jannah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda didatangkan seseorang ke dalam surga. Ini di dalam surga ya bukan sementara di dalam negeri akhirat, di surga sudah. Dan diangkat martabatnya dia di surga tadi. Inna rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh nanti ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Dia merasa nggak punya hak untuk itu. Dia merasa tidak punya amal amalia untuk meraih itu. Maka dia mengatakan anna li hadza. Anna li <coughs> Dari mana aku mendapatkan satu ini? Dari mana? Dijawab istighfari waladika lak. Ini semuanya yang kau dapatkan kau raih dengan sebab anak kamu yang memintakan ampun untuk kamu. Istighfari waladika lak. Ini dengan istighfarnya anak kamu untuk kamu. Sekali lagi tidak mungkin anak itu bisa memintakan ampun bagi orang tuanya kalau bukan anak soleh. Itu hanya anak soleh, waladun soleh yang bisa melakukannya. Dengan taufik dari Allah Azza wa <clears throat> Anak yang toleh, anak yang fasik, anak yang menyimpang, anak yang sesat. Tidak bakal ikat sama orang tuanya. <clears throat> Yang ini lebih luar biasa lagi. Faedah ukhrawiyah di jannah, di surga. Bukan semata di surga, diangkat martabatnya di surga dengan anak tadi. Bistilfari waladika. <clears throat> Maka ikhwanuddin azakumullah kalau mendapati keutamaan sebesar ini. <clears throat> Seyokianya orang-orang tua ini memiliki semangat yang sangat membaca untuk mentarbiah anak-anaknya. Harus memiliki perhatian yang khusus untuk tarbiyah anak-anaknya. Apa targetnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro ukhrawi nanti di dia kiamah selamat dari neraka dimasukkan dalam surga bahkan diangkat martabatnya dalam surga dengan tarbiyah anak <clears throat> maka jangan meremehkan perkara tarbiyah ini barakallahu itu apalagi tarbiyahnya salah arah bukan mendapatkan faedah untuk kita, justru mendapatkan bumerang atas kita. Maunya anak ini manfaat untuk orang tuanya. Ternyata hanya kemanfaatan duniawiyah. Sementara kemanfaatan barzakhiyah nggak dapat. Apalagi kemanfaatan ukhrawiyah fil jannah lewat. Kenapa? Dikatakan salah tarbiyah. Kenapa? Dikarenakan targetnya keliru. Yang dia pikirkan bukan ukhrawiyahnya. Yang dia pikirkan hanya duniawiyah semata. Ayatnya mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Dia plesetkan ku anfusakum wa ahlikum fakro. Yang dikhawatirkan kefakiran sang anak. Jagalah kamu dan keluarmu dari kefakiran. Yang dipikir bagaimana dia mapan hidupnya rezekinya lancar dan segala macamnya. dunia wia ya semata. Salah tujuan. Salah tujuan barakallahu Ini fana dan tidak akan berlanjut untuk orang tuanya ke alam barzakh atau ke akhirat nanti. Berhenti hanya wia Itu pun kalau dapat. Sebab urusan dunia wia sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza Wajalla ada orang kaya, ini orang sangat kaya, ini sedang kaya, mau kaya, ini miskin, ini agak miskin, sangat miskin, enggak nah, jadi miskin. Ini semuanya sudah termaktub di lahil mahfud. Sudah targetnya salah, niatannya keliru, gagal lagi. Rugi semuanya, rugi duniawiya, rugi barzakhiyah, rugi ukhrawiyah. Sekali lagi ini menunjukkan sangat pentingnya tarbiyah untuk kita. <clears throat> ini kita sebagai orang tua. Tarbiyah Islamiyah yang baik pula barakallahu fikum, faedahnya nanti juga untuk sang anak. Untuk sang anak. Dengan dia diajarkan ilmu-ilmu agama, ulumuddin, diajarkan tentang pengetahuan agama Islam yang benar, diajarkan dengan tarbiyah Islamiyah yang sahihah. Maka targetnya adalah ini anak menjadi waladun soleh. Menjadi waladun soleh. Ini luar biasa. Ketika anak itu tumbuh kembangnya di atas kesolehan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan tarbiyah tadi. Luar biasa. Selamat dari berbagai macam syubuhat, selamat dari berbagai macam syahwat, selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah, selamat dari berbagai macam persahabatan yang salah, selamat dari pergaulan bebas yang mengerikan, selamat dari lingkungan yang buruk, selamat dari semua poin-poin tadi. Dengan kesolehan sang anak. Di sisi yang lain, dia akan bersemangat untuk tolabul ilminya, semangat untuk beramal solehnya, semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini luar biasa. Cukup satu poin saya sebutkan di sini untuk sang, untuk sang anak. Yaitu ketika seorang anak itu tumbuh kembangnya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Dia kesolehan sampai dia tua nanti. Dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Atau tidak usah khawatir tentang duniawiyah dia. Allah yang menjamin. Antum tidak usah khawatir terkait dengan diniyah dia. Allah yang meneguhkan dia nanti. Kita perhatikan baik-baik sabda Rasulullah SAW. Jadi wayatkan Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu hari aku di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakala, Maka Rasul mengatakan kepadaku. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda. Wahai anak muda, wahai anak kecil. Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang kita bahas poin yang pertama aja. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillah eh Ihfazillah tajidhu tujahak. Poin pertama saja yang kita bahas. Apa kata beliau kepada Ibn Abbas yang masih muda ketika itu? Beliau mengatakan, wahai anakku, wahai anak kecil, wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kau beberapa kalimat. Yang pertama ialah, ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu jahat kamu nanti mendapati Allah di depan kamu. Apa maknanya menjaga Allah? antara dalam syarahnya disebutkan sebab eh, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Yang dimaukan dengan menjaga Allah, menjaga agamanya. Rinciannya, itu anak diminta untuk menjaga perintah-perintah Allah dengan imtisal melaksanakannya. Diminta untuk menjaga larangan-larangan Allah dengan ijtinab, menjauhinya. Diperintahkan untuk menjaga hak-hak Allah dengan hifzuhu wa ri'ayatu. menunaikan menjaga haknya Allah Azza wa Jalla, hakul ibadah. Barakallahu Ini makna menjaga Allah. Dengan kata lain diminta itu anak menjadi anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mengerti agama, menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama, dan beribadah kepada Allah dengan benar. Menunjukkan haknya Allah Azza wa Jal. Jadi anak soleh. Apa mungkin yang fasik mengejarkan perintah? Ya nggak mungkin. Tidak fasik namanya itu. Apa mungkin orang yang fasik menjauhi larangan? Ya enggak. Dikatakan fasik karena menerjang keharuman agama. Ini hanya untuk orang soleh. Eh fadillah, jagalah Allah. Ya. Antum tarbiyah dia dengan tarbiyah soleh, dengan tarbiyah islamiyah. Jadi anak soleh yang punya iman, yang punya takwa. Melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan agama. Ibadah dengan benar. Masya. Apa faedah untuk dia? Yahfadka. Allah akan menjagamu. Mendapatkan penjagaan Allah Azza wa Dijelaskan dalam syarahnya Al-Hafidh di Murujab Al-Hambali menjelaskan penjagaan Allah untuk sang hamba dua macam. Yang pertama ialah hifdhu Allah taala lahu fi dunia. Yang pertama Allah Azza wa Jalla akan menjaga duniawiyah dia. Enggak usah khawatir ya. Allah akan menjaga wiyah dia. Menjaga satu fisiknya. Menjaga harta bendanya. Menjaga anak-anaknya, keluarganya. Allah yang menjaganya. Terkait dengan wiyah dia. Maka kita tidak usah khawatir tentang masa depan anak tadi itu. Allahu yatawalla salihin Allah yang akan menangani, mengurusi orang-orang soleh tadi. Allah yang mengurusi dia. Antum mengkhawatirkan masa depan dia, nggak usah khawatir. Allah yang menjaga dia. Antum mengkhawatirkan harta benda yang bakal dia miliki, jangan khawatir. Allah akan menjaga dia. Bahkan bukan semata-mata dia saja. Allah akan menjaga dia dan anak keturunannya. Dianya, anaknya nanti, cucunya nanti, terus demikian itu luar biasa. Dan kita memasrahkan penjagaannya kepada Allah Rabbul Alamin. Zat yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Bukan kita yang menjaga dia. Allah yang menjaga dia. <coughs> khawatir miskin? Nggak usah khawatir. Allah yang ngurusi dia kok. Ha? Khawatir dia? Nggak usah khawatir. Allah akan menjaga dunia dia. Dengan kesolehan dia tadi. Allah akan menjaga anaknya nanti. Ketika saya sudah besar, tubuh kembang di atas kesolehan, sampai besar, saya menikah nanti, dia punya anak, akan menjaga anaknya nanti. Barakallahu fikum. Itu diambil dari dari kisahnya oh, Nabiullah Musa dengan Khadir di Al-Kahfi. Ketika Nabiullah Musa datang ke sebuah desa, eh, ketika Khadir dan Nabi Musa datang ke sebuah desa, minta dijamu. Ya, dari kayak jamuan makan mendapati di sana ada tembok yang mau rubuh. Betul? Kemudian dibangunlah oleh Khadir. Nabi Musa bertanya yang ketiga kalinya nggak sesuai dengan kesepakatan maka bubar. Dijelaskan dalam ayat tersebut kenapa kok dibangun ini. Allah mengabarkan dalam Al-Quran wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu fanzul وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا al ayat. adapun yang namanya tembok ini jidar ini ini miliknya dua anak yatim di kota di, di kota ini miliknya anak yatim dua anak yatim di kota ini dalam tafsir disebutkan tidak disebutkan kondisi anak yatimnya entah anak yatim yang soleh atau anak yatim yang toleh Nah, dibahas anak yatimnya. Ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Wakana Abu abuhuma salihah. Nah, orang tuanya mereka, bapak mereka, orang tua yang soleh. Di bawahnya ada kanzun lahuma. Perbendaharaan milik mereka berdua. Maka Allah menghendaki untuk mengeluarkan e, harta tadi itu dan membesarkan itu anak. Wa kana abuhuma salihah. Diambil faedah besar oleh para ulama, salahul walid maslahatul aulad. Kesolehan seorang yang uh, kesolehan orang-orang tua maslahat bagi sang anak. Itu dari mulai kitanya. Kalau kitanya soleh, yang dapat eh, eh, faedahnya anaknya kita. Anak kita kita bikin soleh dengan taufiq Allah, dia nanti Faedahnya untuk anaknya lagi. Terus demikian, anaknya lagi. Terus demikian, bersambung. Dan itu yang dibawakan terkait dengan dunia wiyahnya. Anda bayangkan, dua anak yatim. Nggak ada bapaknya. Sudah mati orang tuanya. Yatim. Anda bayangkan mengenaskan keadaan dia. Tapi dikarenakan orang tuanya soleh, maka maslahatnya ada untuk, untuk dia nanti. Allah akan jaga dunia wiyah dia. Luar biasa ya kan. nggak usah khawatir. Yang lebih agung lagi poin yang kedua. Penjagaan Allah untuk dia pada agamanya. Hifzun dini. Maknanya Allah akan selamatkan dia dari berbagai macam syubhat yang menyimpangkan agamanya. Allah akan selamatkan dia dari semua syahwat yang menjerumuskan diri dalam eh, dalam maksiat wa dzunubul ma'asi. Selamat. Allah akan beri taufik kepada dia, beri hidayah kepada dia selalu di atas hidayah dari Allah Azza Ini lebih luar biasa lagi. Selamat dari semua penyimpangan, kesesatan, syubhat, syahwat, fitnah itu anak. Dengan apa ya Pak? Dengan kesolehan orang tuanya. Luar biasa itu ketika kita tarbiyah dia dengan tarbiyah yang soleh yang yang, yang Islam. Manfaat duniawi, manfaat dini. Untuk siapa ini? Sang anak dan anak-anaknya nanti dan anak-anaknya lagi dan terus demikian selama orang tuanya masing-masing soleh. Kan ini yang tuh harapkan? Kan? Antum punya anak, apa harapannya? Jadi anak soleh ustadz Bakti sama orang tuanya. Kan begitu. Kuncinya tarbiyah Islamiyah. Ya kepenginnya sih eh, bahagia dunia akhirat saat lancar dunianya, mapan dunianya. Ini kuncinya tarbiyah Islamiyah. Allah yang menjaga dunia duniawiyah dia. Ya kepinginnya sih selamat saat ini zaman-zaman fitnah. Ya selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Ini kuncinya tarbiyah Islamiyah. Allah akan menjaga agama dia. Semuanya di situ tempatnya. Apapun yang antum dambakan untuk anaknya antum, ini kuncinya, tarbiah Islami. Jadikan dia anak yang saleh. Ihfazillah fadil. Ada lagi keutamaan yang kedua dalam riwayat tadi. Eh, Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah. Engkau akan mendapati Allah di depan engkau. Lafat yang ini barakallahu fikum menjelaskan tentang sebuah kondisi yang mencekam kondisi yang menegangkan, kondisi yang sangat kritis bagi sang anak. Mendapatkan musibah besar, musibah begitu besar, cobaan yang besar, fitnah besar. Kondisi yang mengerikan sudah. Ketika dia selama hidupnya dengan kesolehan, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, anak yang saleh di saat yang seperti itu, Allah akan berikan dia solusi yang terbaik mendapati Allah di depan dia, yang membantu dia, yang membela dia, yang menolong dia, yang menyelamatkan dia. Kenapa? Sepanjang hidupnya dia dekat kepada Allah sesuai dengan takwa dia. Ketika dia lapang, takwanya Masya Allah. Ketika dia kesulitan, Allah yang ngasih dia solusi yang terbaik. Luar biasa. Dikala orang dapat musibah, kelimpungan, sok, depresi, Ketika ada orang mendapatkan kondisi yang sangat mencekam, tidak punya solusi, binasa dia. Yang ini dikasih solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Tajidhu Ini semuanya karena buah ketakwaan, buah kesolehan seorang anak dan orang tua. Sudah, apalagi yang mau kita cari, yang mau kita harapkan. Yang poin, semua poin yang antum inginkan terkait dengan sang anak ada di sini. Tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fikum. Belum lagi nanti faedah-faedah untuk yang mentarbiah. Hah? Entah itu orang tuanya atau orang tua didiknya. Dari kalangan para ustadz, para da'i, hmm, para pendidik-pendidik yang, para morobi-morobi yang ada. Ini pun juga mendapatkan faedahnya. Faedah mentarbiah anak. Mendapatkan keutamaan-keutamaan dakwah ilallah keutamaan menyebarkan ilmu, keutamaan e, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, keutamanya seorang alim. Banyak yang didapatkan ya, ikhwan. Mulia dengan tarbiyah tadi. Mulia dengan tarbiyah tadi. Untuk para mudarisin, para musyrifin atau para uh, muallimin, para asatid, mendapatkan ganjaran yang terus-menerus dari ilmunya manfaat tadi barakallahu Awal ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat bagi dia. Ketika sang anak eh, tadi itu tidak anak yang baik, anak yang soleh, anak yang mengerti ilmu, eh, mengerjakan perkara-perkara agama dengan baik, dapat pahalanya dia. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi kata Rasul. Barang siapa yang menunjukkan perkara kebaikan dapat pahala sebagaimana pelakunya. Jadi Rasul mengatakan dalam satu yang lain, man da'a ila huda Barang siapa yang mendakwakan petunjuk. Ini para para duat, para mudarisin, para mubalighin, para muallimin. Ini bahasa dia. Ya. Mendakwakan petunjuk kepada orang lain. Kana lahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu min ghairi yang yanqusa min syai'a. Maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala setiap orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Luar biasa. Antum nah, mentarbiah satu anak. Berhasil jadi anak soleh, Masya Allah. Ini jadi ladang pahala bagi antum. Nah, pahalanya untuk antum, ngalir untuk antum. Di dunia, dalam barzakh nanti. Antum dua anak, tiga anak, sepuluh anak, dua puluh anak. Luar biasa. Semakin banyak kamu tarbiah dan sukses, luar biasa. Lumbung pahala bagi antum. Terus mengalir kepada antum. Ini punya antum manfaat. Di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Jangan memikirkan yang namanya wiyahnya, Jangan memikirkan namanya, namanya mukafaahnya. Itu selingan. Tapi pikirkan masa-masa terkait dengan ujur. Kathirah. Mutakathirah. Pahala yang begitu banyak. Yang berlipat ganda. Nanti untuk antum di dunia dan di alam barzakh. Jantung bayangkan mentarbiah ratusan anak, ribuan anak, ribuan kaum muslimin. Mereka semuanya dikasih taufik oleh Allah Azza dengan itu semua. Dapat hidayah, mengamalkan sunnah, beramal soleh, bertakwa. Wah luar biasa. Terasa sekali ke antum ya kan, pahalanya itu. Ini untuk murabinya. Untuk murabinya. Belum lagi terkait dengan masyarakat selalu luas. Itu juga mendapatkan faedah yang sangat banyak dari tabi yang ada. Dengan tarbiyah al-islamiyah. Para seorang anak, masing-masing anak-anak kaum muslimin. Dan berhasil jadi waladun soleh. Ini nanti akan menjadi generasi penerus yang terbaik. Iya, kita akan membentuk sebuah generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Sunni. Masa depan ini nanti akan menjadi bagian masyarakat yang bagus, masyarakat yang islami. Sehingga akan memunculkan sebuah mujtama'un islami, masyarakat yang islami dengan anak-anak yang sholat tadi. Yang namanya masyarakat kan dari mulai keluarga kecil. Kakak, kakak, kakak, kakak, RT, RT, RT, RW, RW, RW jadi desa, desa kecamatan. Terus demikian, membesar. Itu kan dari individu masing-masing. Dari individu masing-masing kita. Kalau kita soleh, istri kita soleha, anak kita soleh, ah, soleha, Masya Allah. Keluarga soleha. Apalagi yang lain, soleha, soleha, soleha. Sebuah RT yang soleha, RW yang soleha, desa yang soleha, kecamatan yang soleha, kabupaten yang soleha. Terus bangsa dan negara yang soleh. Dimulai dari pribadi masing-masing kita. Itu luar biasa. Jangan dikira perkara yang sepele, besar urusannya ya Pak. Luas faedahnya untuk masyarakat. Minimalnya muncul di tengah-tengah masyarakat generasi-generasi yang saleh, anak-anak yang saleh. Sehingga tidak ada kenakalan remaja, tidak ada yang macam-macam yang mereka itu. Dan perkara yang syubhat atau syahwat. Akan muncul generasi-generasi muda yang manfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya untuk bangsanya, untuk negaranya dengan kesolehan mereka. Itu luar biasa. Sehingga faedahnya sangat menyeluruh ya untuk kita sebagai orang tua, untuk uh, ustadz yang jadi orang tua didiknya, untuk sang anak, untuk familinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Semuanya satu poin pada tarbiyah Islamiyah sahihah. Barakallahu fiikum. Maka ikhwan azakumullah dalam perkara tarbiyah seperti ini yang dituntut ialah andil masing-masing pihak. Tidak mungkin sebuah tarbiyah akan sukses dengan satu pihak saja. Harus melibatkan sekian banyak pihak. Harus ada andil orang tua. Ini wajib. Dikarenakan orang tua itulah orang pertama yang dituntut untuk mentarbiyah anaknya. Tanggung jawab tapi di mereka mas'uliyah, tarbiyah di pundaknya mereka masing-masing. Nah, jangan dilepaskan kepada ustadznya. Ustadz, tolong ustadz anak saya ustadz, digarap. Itu bukan bengkel, Pak. Bukan bengkel ini kita orang ini. Maka orang tua harus punya andil. Harus menyupport anaknya. Menyemangati anaknya. Nah, bagus koordinasinya dengan uh, para usaha ustadznya dia. Orang tua harus punya andil bapak, ibu, semuanya. Ada andil dari para murabi-murabinya, para muallim-muallimnya. Harus ini memiliki skill yang dibutuhkan, yang diperlukan ya ikhwan. Muallimnya harus ada sunnah. Andil lagi terkait dengan biahnya, lingkungan tarbiyahnya. Harus lingkungan yang betul-betul bagus. Lingkungan yang pas untuk sebuah tarbiyah. Jangan yang rusak. Ada yang berikutnya andil terkait dengan konsep formula tarbiyahnya. Harus tarbiyah Islamiyah dan sahihah. Harus tarbiyah salafiyah ala sunnah. Terkait dengan muatan-muatan ilmiahnya yang diajarkan dan segala macam di atas sunnah. Sehingga semuanya harus bergerak. Satu sama lain saling ta'awun, saling koordinasi. Masya Allah akan menghasilkan sebuah tarbiyatun salihatun salafiyah. Tinggal memberi hasilnya nanti insyaallah taala di tengah-tengah kita Rasulullah salafiyah. Maka akan gagal sebuah tarbiyah ketika tidak ada komunikasi yang baik antara wali santri dengan uh, pendidik. Sang ustadznya sudah mati-matian berjuang <clears throat> berkorban mentarbiah anak di tempat tarbiyah, diajari ilmu, diajari akidah, diajari adab dan segala macamnya bagus. Pulang sampai orang tuanya bubar lagi. Karena orang tuanya nggak memiliki semangat untuk berada sama anaknya, bubar lagi. Datang lagi, udah bolong-bolong semua ini. Perbaiki lagi, diajari lagi, sampai rumah rusak lagi. Apakah berhasil? Kecuali yang dirahmati atau yang dikecualikan oleh Allah Azza maka tarbiyah di tempat tarbiyah. Juga berlaku tarbiyah di rumah. Di tempat tarbiyah, para murabi, para muallim yang mengurusi. Di rumah, orang tua masing-masing yang menangani. Yang terus berkelanjutan yang tarbiyahnya anak, barakallahu Dan sangat-sangat diperlukan sebuah lingkungan yang baik. Sehingga harus merapat, ya, harus merapat kepada lingkungan yang bagus untuk tarbiyah kita dan tarbiyah anak-anak kita. Target cuma satu. Target cuma satu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bukan urusan duniawi atau yang lainnya. Ukhrawi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dari ukhrawi ini subhanallah duniawiahnya ke bawah. Duniawiahnya ke bawah. Kalau semata-mata duniawi akhiratnya lepas. Tidak terbawa. Tapi kalau niatannya niat ukhrawi maka duniawiyah pasti akan terbawa. Itu antara barokah uh, niatan ukhrawiyah barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan ke depan kita punya semangat yang tinggi, yang baru untuk mentarbiyah anak-anak kita barakallahu fikum atau anak didik kita sehingga ke depan tarbiyah kita semakin bagus, semakin baik, semakin Islamiyah, semakin sunnah di atas pemahaman salaf dan kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang dan salihah faedahnya untuk kita, untuk dia, untuk semuanya seperti yang diutarakan tadi barusan barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. rabbil alamin. Hmm? Monggo. Kalau mau bertanya definisi amal jariah dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Definisi amal jariah Jadi amal jariah. <clears throat> Sebuah amalan yang pahalanya terus mengalir. Dari kata-kata jari, jariah. Amalun ajruhu jari. Sebuah amal-amal, amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Di dunia, kalam barzah sampai mulai nanti. Bobitnya Dobitnya adalah selain yang disebut dalam nas hadis ialah sebuah amalan yang kemanfaatannya yang kemanfaatannya akan terus dirasakan oleh kaum muslimin. Jadi bukan maslahatnya individu, tapi untuk semua kaum muslim. Dicontohkan seperti sedekah jariah untuk masjid. Sedekah untuk masjid. Tayyip. Selama masjid itu dipakai untuk ibadah kaum muslimin. Dipakai untuk beramal soleh. Selama itu pula dapat pahalanya. Semakin banyak yang e, ibadah di sana, semakin banyak pula pahalanya. Paham ya? Karena kemanfaatannya terus menerus. Antum sodakot dan infak untuk berpesantren. Al-Sunnah Salafi. <clears throat> Selama itu pondok, diajarkan ilmu di sana, diamalkan sunnah di sana, didakwakan ilmu di sana, masya Allah. apa dapat pahalanya. Semakin banyak santrinya, semakin banyak pahalanya itu. Paham saya? Contoh sudah aku cari. Ilmu yang manfaat juga demikian. Au ilmu yuntafa'u bihi. Dimanfaatkan sama, sama, sama banyak pihak. Selama ilmu yang antum ajarkan itu diamalkan, dipakai oleh orang lain, jariah. Yang lain ngajakan sama yang lainnya lagi. Terus berantai. Atau semuanya dapat. Untuk antum selaku yang uh, menerangkan, yang menjelaskan pertama kali. Itu luar biasa. Dan anak soleh. Ini salah khusus. Begitu juga amal-amal yang lainnya barakallahu yang sifatnya manfaatnya itu sangat terasa untuk kaum muslimin yang lain dan perkara yang mubah. Di tengah-tengah masyarakat. Yang namanya air setengah mati sulit sekali mencari air. Karena kondisi yang enggak enggak mampu, enggak ada yang punya kemampuan untuk menggali sumur. Padahal kebutuhan air sangat vital untuk kehidupan, untuk masak dan segala macamnya. Antum memiliki sebuah kemampuan finansial. Antum buat sumur, menggali sumur dengan biaya besar, sampai dapat air yang melimpah ruah, antum pergunakan untuk kaum muslimin. Selama sumur itu dipakai oleh kaum muslimin untuk mereka, untuk ternak mereka, untuk sawah mereka, untuk itu semuanya jariannya itu. kan seterusnya. Semua amal-amal yang kemanfaatannya umum untuk kaum muslimin. Maka pahalanya terus mengalir selama kemanfaatannya masih ada. Difahami insyaAllah ya? Itu namanya amal jariah. Gak pakai ciri-ciri, dikasih koidahnya. Berarti ketika ma ma mampet ini fungsinya berhenti, ya berhenti. Ya udah berhenti. Enggak lagi sehari. Dipaham ya? Makanya cari ketika Anda berinfak, bersedekah, beramal, difokuskan, di dicari yang jariah. Infak itu semuanya bagus. Yang lebih afdal yang jariah. Ada infak untuk masjid. <clears throat> infak untuk fakir miskin. Kasih dua-duanya. Fakir miskin dikasih. Masjid lebih banyak lagi. Yang ini jariah, yang ini muakkotah. Tahu muakkotah? Berbatas waktu pahalanya. Yang jari, yang jariah, jariah. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama antum, ngetes sedikit. Kira-kira kaidahnya masuk apa enggak ini? Mas yang pakai baju biru mas. Masya Allah. Mas ini Masya Allah uangnya banyak. Hah? Amin apa enggak amin? Enggak ada yang enggak mau amin dia. Ya. Mas uangnya banyak. Dengan uang yang emas miliki ini, emas Barakulahikum, Kang Mas ini, dia membiayai pendidikan sih banyak orang. Saya tanggung Pak Fulan, Pak Fulan, anaknya Bapak, Fulan, Fulan, Fulan, saya tanggung biayanya. Ditaruh di tarbiyah Islamiyah. Jadi harianya atau e, keperluan dia jenengan yang yang ngasih nih, nih untuk kepentingan tarbiyah dia, pendidikan dia. Jariah ataukah bukan jariah? Ya Mas. Jawabannya gimana? Jariah. Kenapa kok jariah? Tadi kenapa kok jariah? Jawabannya ya kalau anaknya sukses. Antum nah, biayai anaknya orang, sukses dia Masya Allah. Di tarbiyah, sukses jadi anak soleh. Orang yang alim. Menyebarkan ilmunya. Antum dapat semua itu. Dia mengejarkan amal soleh, antum dapat pahalanya. Dia menyebarkan ilmunya, antum dapat pahalanya. Kenapa? Antum di situ ada tahun membantu dia dalam perkara finansial untuk tarbiyahnya dia. <clears throat> luar biasa banget. Hah? Contoh kan gitu ya. Itu namanya jariah. Nek sukses. Ternyata kok anaknya ini gak beres. Ya sudah. Antum gak dapat dosanya. Karena antum menginginkan tarbiyah islamiyah. Tarbiyah sahihah. Ternyata anaknya lo terjadi. Kena beres. Kalau antum gak meridainya, putus. Antum gak dapat pahala jariah. Karena itu nggak meridhoi dia. Ketika dia bagus, soleh, alim, dapat pahalanya itu. Barakallah. Gitu ya. Difahami tadi? Dia namanya amal jariah atau eh, amal-amal uh, yang pahalanya jariah. Allah Ta'ala. yang lain. Apa cukup? Hmm? eh Untuk infak sama masjid gimana? Apa harus di masjid yang salatin atau di rumah? Ah, Panjang dia. <laughs> Ah, ah. Masjid itu bisa kita klasifikasi menjadi tiga. Yang pertama dia adalah masjid sunnah. Betul-betul masjid yang dibangun di atas sunnah oleh ahlu sunnah. Yang di sana diajarkan sunnah, diamalkan sunnah, dihidupkan sunnah. Masjid ahlu sunnah. Ada mutafakun alaih, sepakat ya ikhwan. Antum bantu ini. Ini ladang pahalanya antum di sini. Sholatnya di situ, semuanya di situ. Wis tanpa ada syak lagi. Ya udah infaknya situ, semuanya arahkan ke situ. Yang kedua disebut dengan Masjidul Bid'ah atau dengan bahasa Masjid Dirar. Masjid yang dibangun di atas penyimpangan. Disemarakkan di situ penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, bid'ah. Sampai dikenal sebagai masjidnya Ahlul Bid'ah. Masjidnya sufiah masjidnya Khawarij, masjidnya Syiah Rafidah, masjidnya Jamaah Tabligh, masjidnya Ikhwanul Muslimin, masjidnya HTI. Sudah sangat masyhur sebagai masjidnya orang yang menyimpang yang sesat. Ini namanya Masjidil Bid'ah. Kalau dulu dibahasakan Masjid Dirar. Yang ini dikecam dalam Al-Quran. Dikecam. Maka jangan ke sana. Jangan ta'awun sedikit pun pada mereka. La ini wala syik. Kalau terkait dengan keabsahan sholat, ada pembahasan. Selama dia imamnya muslim, sah sholat. Tapi ini bahaskan terkait dengan ta'awun yang lainnya. Lah. Kalau ta'awunnya ke sini, termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Kenapa? Masyhur dengan bid'ah. atau lagi yang ketiga. Namanya masjidun am. Masjid yang umum. Kalau kita mengatakan fasum fasilitas umum. Maknanya adalah tidak dikenal masyhur dengan sunnahnya, juga tidak dikenal dengan bid'ahnya. Ya nyampur. Mau, mau dikatakan ini masjidnya harus bid'ah, tidak ada seperti itu. Atau harus sunnah juga tidak ada seperti itu. Umum. Ya umumnya kaum muslimin lah. Ya sholat dan ya segala macamnya, masya Allah bagus. Kadang uh, ala sunnah Kadang ada acara yang ada bid'ah, macam-macam lah. Umum ya, ya. Artinya buk, e, tidak ada pada dia syiar sunnah yang begitu nampak atau syiar bid'ah begitu nampak. lah atau wala umum. Yang seperti ini barakallahu fikum antum mungkin untuk ta'awun di situ, infak di situ, tapi diarahkan kepada perkara yang umum atau yang syar'i. I. Jangan infak atau tahun dalam perkara-perkara yang melanggar syar'i. Paham misalnya ya? Ada kegiatan apa begitu di situ? Oh ini melanggar syariat. Lo jangan ikutan. Pak, donasinya Pak. J, mohon maaf, belum bisa. Gitu. Hah? Belum bisa. Gitu. Hah? Kenapa Pak? Kalau mau menerangkan ya bilang mohon maaf, mohon maaf Pak ya saya mohon maaf sebesar-besarnya acara yang ini tidak syar'i. Jadi saya nggak ikut, ikut ikutan Pak. Masya Allah. Ada acara yang lainnya lagi syar'i. Antum nah, ikut lah pasti di situ. Karena antum ikutnya dalam perkara yang syar'i. Maka dipilih dan dipilah yang syar'i. Kamu ya? Atau yang kegunaannya umum. Barakallahu Contoh yang umum kayak karpet, umum, pasangin, angin, umum, AC, umum, ya, sound system, umum. Ada labas bagi antum. Hmm, tapi jangan tahunnya khusus. Ada acara begitu antum nyumbang akuanya. Aduh, jadi jadi dosa syariah ya. Hah? Allah orang Barakallahu fikum. Antum diminta untuk menyediakan nasi kotak. Antum siapkan ha, ah, 100 kotak. Dosa semua aja ya, Ikhwan. Ada semua Uduan. Karena langsung. Difaham ya? Nah, kalau kepingin aman, langsung kepada masjidnya sunnah. Masjidnya ahlus sunnah. Enggak ada keraguan lagi insyaallah. Gitu Pak. Nah. <laughs> Pun. Cukup. Cukup untuk yang berikutnya lagi ya Pak. Nanti yang intinya malah ngantuk-ngantuk repot urusannya. Nah, gitu ya. Saya kira cukup sekian. So kemanfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.